بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عزكم الله dibacakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid Wal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa? Sebagian besar kaum muslimin. Entah kalau orang kafir, <laughs> wajar. Tapi kalau orang muslim yang mengaku muslimin, kenapa lebih mementingkan dunia? Meninggalkan akhirat. Kenapa lebih mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat? Dengan alasan, tapi kan dunia perlu. Siapa yang bilang nggak perlu? Siapa yang nggak bilang nggak perlu? Dikatakan oleh para ulama, ambil apa-apa yang membantumu dalam ibadah kepada Allah. Ambil dari duniamu apa-apa yang membantumu dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengejar-ngejar dunia dengan meninggalkan salat jamaah, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah, berarti dia sudah salah dalam menimbang Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dia sudah salah dalam menimbang mana akhirat, mana dunia. Padahal jawabannya sudah sering diucapkan oleh para imam-imam di masjid-masjid dan didengarkan oleh kaum muslimin, wal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia.